Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa wa nasta'afiruh Wa min syuruhi anfusina Wa min sayyidati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa الله تعالى yang lalu kita membahas tentang para wali, tentang keramat para wali, dan poin 100 ini pembahasannya tentang asal sa'ah di antara tanda-tanda kiamat. Beliau mengatakan, Qala Imam Al-Fakawi rahimahullah ta'ala wa nu'minu bi asratis sa'ah من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها kata beliau kami beriman dengan tanda-tandanya kiamat. di antaranya adalah keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa salam dari langit. Kami juga mengimani terbitnya matahari dari mana dan keluarnya binatang melata bumi dari tempatnya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Asyarat Tuhan, Asyarat terdapat dari sabab wahwal alamah tanda. Yang dimaksud dengan asratus sa'ah tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadinya kiamat. Allah berfirman di dalam surah Muhammad Sallallahu Alaihi sallam ayat 18 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها Tiadalah yang mereka tunggu melainkan kiamat yang pasti datang kepada mereka secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Jadi kiamat datangnya secara tiba-tiba Namun didahului oleh tanda-tanda dulu Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah." La ta'tikum illa baghtah. Tiadalah kiamat itu datang kepadamu melainkan tiba-tiba mendadak. Demikian pula di dalam hadis Baki Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam Ketika itu Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan juga bertanya tentang adanya kiamat. Akhirnya Anisa beritahukan kepadaku tentang kiamat taman kiamat itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab man maqulu anha bi yang tadi? Ia adalah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kalau kamu tidak tahu, aku juga tidak tahu, sama-sama tidak tahunya. Lalu Malaikat Jibril mengatakan Abdirni an amaratiha kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda-tandanya antara jalmatu tanda, wa antara subatan dan ala dari ya yatatawaluna bil bunyan. Di antara tandanya ketika seorang budak melahirkan majikannya dan kamu lihat orang yang bertelanjang kaki yang tidak mempunyai pakaian yang miskin papa pengembara kambing sudah berlomba-lomba dalam meninggikan rumah keadaan sudah berubah orang yang dulu miskin sekarang sudah berubah menjadi kaya dan saling meninggikan rumah ini semua adalah dalil bahwasanya kiamat pasti terjadi secara tiba-tiba tidak didahului oleh tanda-tanda. Kemudian sekuat khawatirnya Allah Asyawa secara tanda-tanda kiamat Para ulama membaginya menjadi dua bagian asrar kubro wa asrar subro Tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil namun demikian ada juga yang membagi tiga Asra suhra Wa wusta Wa kubra Tanda besar, tanda kecil Dan tanda tanda kecil, tanda besar, Dan tanda besar Namun Yang masyhur yang dipakai adalah Besar dan kecil saja Karena yang pertengahan itu Masuk dalam kategori kecil jadi yang ada adalah asroh, sukro, dan kukro Tanda kecil dan tanda besar saja Yang pertengahan masuk dalam yang kecil Kemudian mengenai tanda nilai tanda kecil Yaitu semua tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat Tapi selain tanda-tanda yang besar karena yang besar menunjukkan bahwa kiamat sudah amat sangat dekat. Jadi kalau tanda detik itu menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Kalau tanda besar, kiamat sudah amat sangat dekat. Dan kiamat itu juga ada dua tanda ada dua, kiamatnya juga ada dua, kiamat suhro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Para ulama mengatakan man mata faqad kiamat kiamatuh. Orang yang mati berarti telah terjadi kiamatnya. Jadi mati adalah kiamat, kiamat kecil. Adapun kiamat besar adalah haji yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian di situ Ikhwan wa Akhwati Rahimahullah Al-Imam Al-Bahrawi menyebutkan empat diantaranya Keluarnya Dajjal Turunnya Nabi Isa Terbitnya matahari dari barat Dan juga keluarnya Jasa binatang yang melata. Sebenarnya tanda kiamat itu banyak, tanda besar pun banyak. Dan tanda yang besar ini semuanya belum terjadi. Kalau tanda-tanda yang kecil itu ada tiga macam. Ada yang sudah terjadi dan selesai, tidak terulang lagi. Seperti apa? seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Buitu ana wasa'ah kata ini. Aku diutus dan kiamat itu syaratnya seperti ini. dia mendekatkan dari terjun dengan dari pernahnya. Diutusnya Nabi Muhammad adalah tanda kiamat kecil dan sudah terlewatkan, tidak mungkin terulang lagi. Termasuk juga fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan sahabat termasuk juga tabungan yang dapat emas dan yang lainnya itu adalah tanda kiamat dan sudah terjadi tidak akan terulang lagi. Tanda kecil yang kedua adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi. Sudah terjadi dan terus menerus terjadi. Seperti apa? Seperti Tuhul tampaknya terminangan di mana-mana. Dari dulu ada sampai sekarang dan seterusnya terus ada. Kemudian sudah riba, riba menyebar kemana-mana. Dari dulu sudah ada, sekarang dan seterusnya terus ada. Kemudian tanda kecil yang ketiga adalah yang belum terjadi. Kecil tapi belum terjadi. Di antaranya adalah perang besar antara kaum muslimin dengan Yahudi dengan takum yang hatta tinggal muslimun dan yahud tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin akan memerangi Yahudi dan sekarang mereka sudah dikondisikan Yahudi dikumpulkan di Palestina itu pengkondisian untuk nanti mereka kita dihabisi karena mereka memang pengacau itu belum terjadi. Kemudian tanda-tanda besar semuanya belum terjadi. Beliau hanya menyebutkan empat. Namun demikian kita juga perlu mengetahui yang lain-lainnya. Di antara tanda-tanda besar itu adalah munculnya Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi tapi versi ahli sunnah wal jamaah sekarang belum ada nanti pada saatnya lahir dan tumbuh besar dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namanya sama dengan nama beliau ayahnya namanya sama dengan nama ayah beliau namanya Muhammad bin Abdullah ini versi kita belum ada berbeda dengan kelompok yang lain kemudian pada zaman Imam Mahdi itu keluar dajjal. Keluar dajjal. Kemudian pada waktu itu juga turun Nabi Isa Nabi Isa Kemudian pada waktu itu juga keluar Yajuj Muhammad yang diabadikan oleh Allah di dalam surat dan kaki yang waktu itu mereka diberi tembok yang sangat kokoh oleh Zulkarnain sehingga mereka tidak bisa keluar dari tembok atau pagar itu. Empat ini berurutan. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi kita, dan juga keluarnya Yajud Muhammad. Satu masa berurutan. Kemudian di antaranya mulai terjadi tiga khusufah. Khusuf. Khusuf itu bumi yang masuk ke dalam, bumi yang terbenam ke dalam, semacam gempa bumi, tapi ini buminya masuk ke dalam, buminya dalam ke dalam. Ada tiga kusupan, yaitu di Madrid, di timur, di Maghrib, di barat, dan di Jazirah Arab, di Jazirah Arabia. Kemudian setelah itu adalah terbit matahari dari barat. Kemudian setelah itu munculnya danter binatang melata itu nanti penjelasannya. Kemudian dukon munculnya asap. Kemudian keluarnya api yang mengirim manusia ke tempat dikumpulkannya manusia. Itu di antara tanda-tanda besar kiamat. Kemudian juga masih banyak ya tanda-tanda yang lainnya. Kita kembali kepada yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala keluarnya dajjal. Menurut para ulama, dajjal ini adalah dari kalangan Yahudi. dan dia mengaku sebagai Tuhan dan dia mempunyai kejadian-kejadian luar, luar biasa yang dibantu oleh setan tapi dengan izin Allah Subhanahu taala tujuannya untuk menguji manusia, menguji iman kita. Dajjal berkata kepada langit, "Hai langit, turunlah hujan." Maka langsung turun hujan. Dajjal mengatakan kepada bumi, "Hai bumi, keluarkan perpendaharaanmu langsung keluar tumbuh-tumbuhan dan keluar perbendaharaan yang lainnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar sehingga banyak orang yang benar-benar terfitnah oleh Dajjal. Dan Dajjal ini juga mempunyai surga dan neraka. Yang iman kepada Dajjal masuk surganya Dajjal, tapi nerakanya omong. Yang kafir kepada Dajjal masuk nerakanya Dajjal dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dajjal masuk ke seluruh penjuru dunia kecuali Al-Haramain Al-Syarifain Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Sering tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan juga disebutkan di antara sifat-sifat saja di dadinya, dalinya, dan tulisan akhir. Setiap orang beriman bisa membaca walaupun dia buta huruf. Setiap orang kafir tidak bisa membaca walaupun dia mandai membaca. Jadi benar-benar tampak saat itu siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Kemudian dia dinamakan Dajjal dari kata-kata Ad-Dajjal yaitu al dajjal bohong. Jadi Dajjal itu bohong. Dajjal membohong yang bukannya bohongnya. Dan itu pembohong disebut dengan Dajjal, dukun, tukang ramal dan misalnya mereka disebut dengan Ad-Dajjalun, para Dajjal. Demikian pula orang-orang yang punya sifat seperti Dajjal disebut juga dengan Dajjal. Sistem-sistem model Dajjal juga dinamakan Dajjal. Amerika, mungkin dan sekitarnya mereka adalah dajjal para Dajjal. Tapi Dajjal yang sebenarnya belum muncul dan nanti hari kiamat baru muncul termasuk tanda besar kiamat dan sebetulnya orang saja juga disebut dengan Al-Masih Al-Masih ad Kenapa? Karena dia bisa berjalan di muka bumi dan mengusapnya dengan cepat masa jadi luar biasa ya cepat? entah memakai alat transportasi model apa karena sekarang sudah berkembang alat transportasi bahkan lebih cepat dari angin perjalanan jajan Itulah yang disebabkan yang menyebabkan dari disebut al-masih berjalan dengan cepat. karena akan dia seperti mengusapnya begitu saja. Kemudian juga dia disebut al-masih karena dia itu hantu lain karena matanya juga sebelah. Aku al-masih karena itu al-masih ada dua al-masih nikah dan al-masih dajjal. Al-Masih Dajjal maknanya yang telah disebutkan tadi dan dia juga disebut dengan Masihul Bolalah Al-Masih kesesatan yang menyesatkan. Kemudian Dajjal ini Ikhwan wa akhwati rahimahullah ketika keluar dia diikuti oleh banyak orang Yahudi. Yahudi kan jadi pengikutnya Dajjal dan mereka berada di belakangnya Dajjal dan terjadilah fitnah yang luar biasa antara mereka dengan kaum muslimin. Ia dalam dari seorang nabi pun melainkan sudah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Semua nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan betapa bahayanya Dajjal, betapa fitnahnya Dajjal. Yang paling banyak memperingatkan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah nabi terakhir dan umatnya adalah umat yang terakhir berarti kemunculan dajjal amat sangat dekat. Selalu kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal supaya kita selalu ingat betapa besar fitnahnya dajjal. Termasuk kalau kita sholat membaca sasaran terakhir kita dianjurkan berdoa berlindung kepada Allah tempat perlindungan sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya yang mengatakan itu hasanun sahihun Allahumma inni bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa fi riwayat ومن شر فتنة المسيح الدجال berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal atau dari kejahatan fitnahnya Dajjal. Ini adalah tentang munculnya Dajjal, Ikhwan wa rahimahullah. Kemudian saat itu Nabi kita turun dari langit Lalu ketemu dengan Dajjal di Palestina Di sebuah pintu yang dikenal dengan babu lud pintu lud ketemu di sana lalu Nabi Isa ini sana membunuh Dajjal yang membunuh adalah Nabi Isa sehingga kaum muslimin merasa aman tentang dan damai dari fitnahnya Dajjal Nabi Isa berhubung dengan hukum Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad saw beliau turun bukan sebagai nabi tapi sebagai umat Nabi Muhammad dalam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu dua saat itu juga muncul Yakjud, Muhammad yang fitnahnya juga luar biasa. Yang benar-benar mereka itu meliar dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian semua wakil rahimahullah kita kembali kepada yang dijelaskan oleh Al-Imam Bakawi. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam min sama di antara tanda besar kiamat adalah turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam dari langit. Nabi Isa juga disebut dengan Al-Masih, Al-Masih Isa. Kenapa disebut Al-Masih? Maknanya lain dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Isa karena yang tahu ala din ala bayasbihillah. Karena dia itu mengusap orang yang sakit lalu disembuhkan oleh Allah. Dengan usapannya orang sakit sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau disebut dengan Al-Masih yang usapannya bisa menyembuhkan penyakit datang dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau dikenal dengan Masihul Hidayah. Al-Masih yang memberikan hidayah. Kalau Dajjal tadi apa? Masih apa? Masihul Bonana. Kalau ini Masihul Hidayah. Dan di antara tanda-tanda turunnya Nabi Isa di Quran itu ada di dalam surah Al zukhruf ayat 61 وإنه لعلم للساعة dalam kiraah yang lainnya dibaca dengan fathah semuanya wa innahu la'alamul lisaa'ah wa innahu ay nuzul Isa bahwasanya turunnya Nabi Isa itu adalah termasuk tandanya kiamat karena itu para ulama mengatakan orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa nanti akhir zaman kafir. Dia mengingkari Al-Quran wa Sunnah. Karena banyak orang Islam yang ingkari turunnya Nabi Isa. Mereka punya syubhat macam-macam. Syubhatnya macam-macam. Maka terbantahkan. Kemudian di Al-Quran pula di antara ayat-ayat tentang turunnya Nabi Isa adalah surat Al-Nisa 159. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan dia adalah daripada ahli kitab melainkan dia beriman kepadanya sebelum kematiannya itu nanti hari kiamat ya ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepadanya beriman kepada Nabi Isa Isa Qobla mautihi nah ini punya dua tafsir sebelum kematiannya sebelum kematiannya sama ada tafsir yang mengatakan sebelum kematiannya orang Nasrani itu ketika Nabi Isa turun semuanya itu iman sebelum wafatnya iman, Ambil tafsir yang lainnya menyebutkan qabla mautihin ai qabla mauti Isa. Sebelum matinya Nabi Isa mereka sudah iman semuanya. Berarti Nabi Isa memang belum mati. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat, pada kiamat matahari terbit dari barat dan saya percuma iman. Tidak ada faedahnya lagi. Jadi ini tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dan kita mengimaninya bahkan Nabi kita saat itu di antara yang dia lakukan adalah menghancurkan salib-salib dihancurkan salib-salib dan beliau mengingkari orang-orang Nasrani yang mengkultuskan beliau beliau membantah mereka bahwa beliau adalah manusia biasa ibunya juga manusia biasa bukan Tuhan bukan anaknya Tuhan bukan istrinya Tuhan atau yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwatina rahimahullah di antara tanda-tanda makula yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fakariyu rahimahullah ta'ala Jadi Nabi Isa itu diantaranya membunuh dajjal Menghancurkan salib Membunuh babi-babi Kemudian meletakkan upeti Dan berhubung dengan hukum Islam dan ini menentukan saat itu terjadi keamanan yang luar biasa aman sehingga tidak ada peperangan lagi Al-Imam Bakawi mengatakan wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha. Kami juga mengimani terbitnya matahari dari barat. Matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada santunan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita lihat matahari terbit dari barat kemudian terbenam terbit dari timur terbenamnya di barat tapi nanti akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan kembali matahari terbit dari barat dan ini adalah tanda kiamat yang mana saat itu orang yang beriman atau kafir tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Al-An'am 158. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ia dalam yang mereka tunggu-tunggu melainkan adalah datangnya malaikat kepada mereka malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka atau datangnya Tuhanmu datangnya Allah langsung atau datangnya sebagian dari ayat-ayat Allah yaitu matahari terbit dari barat kalau matahari terbit dari barat maka orang yang saat itu baru beriman tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah yakbal taubata ini Malam mereka semin maulidiha Allah menerima taubat hambanya Selama matahari belum terbit Dari mana Al-Tamakon alaih salatu wassalam Lepas juga di dalam hadis-hadis sahih Bahwa matahari berada orang benar itu sujud di hadapan Allah dan Allah mengizinkan dia besok terbit nanti. Pada hari kiamat nanti ketika matahari minta izin mau terbit lagi, kata Allah SWT kembali kamu. Tidak diizinkan terbit berbiasa, orang itu kembali lagi terbit dari mata. Kemudian semua ikhwan doa akhwati allah ya antara matahari terbit dari mata dan kiamat itu masih lama jaraknya. Bahkan sebagian mengatakan masih ada sekitar 100 tahun bahkan lebih. Jadi masih lama jaraknya antara matahari terbit dari barat dengan nyaman. kan tadi lima yang obat saat itu. Manusia semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Al-Quran oleh Allah dicabut dari semua hati orang beriman. Orang yang kapal, kapalannya hilang. Quran Quran di mushaf itu Qurannya hilang, tinggal tempatnya saja, tinggal bintangnya saja, semuanya tidak ada. Orang sholat juga tidak tidak ada, benar-benar rusak. Bahkan orang-orang berzina seperti binatang, zina di jalan, tidak ada yang sanggup melarangnya. Paling-paling hanya mengatakan kalau zina jangan di sini, di situ saja. Kemudian di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fakali rahimahullah taala adalah Wakurutu kurutu dabatil ardi min mawdiha keluarnya binatang melatang bumi dari tempatnya. Ini bagaimana firman Allah Subhanahu taala di dalam surah An-Naml 82 wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Apabila telah datang azab Allah kepada manusia karena mereka terus-menerus dalam kemaksiatan, dalam pembangkangan dan kesombongan, karena mereka berpaling dari syariat dan hukum Allah, sehingga mereka telah menjadi makhluk terburuk, makhluk terburuk kiamat ya. Rasulullah mengatakan, "La taqumus saa'ah inna 'ala siratil Ia Tiada terjadi kiamat melainkan pada makhluk yang terburuk. Maka saat itu Allah mengeluarkan dari bumi salah satu tanda besar di antara tanda-tanda kiamat yaitu jasa binatang melata. Seperti apa bentuknya, modelnya, Allah a'lam. nggak ada penjelasan yang pasti. Ada riwayat begini dan begitu, tapi tidak ada yang sahih. Kalau makna jasa itu binatang melata, seperti kita namanya jasa, seperti hewan namanya jasa yang merata di muka bumi namanya Dan ini nanti bagaimana bentuknya wabah baru Yang dia yang jelas dia berbicara bahwasanya manusia itu mendustakan mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad SAW tidak beriman, tidak yakin. Itulah ikhwan bahwa akhwatin Allah di antara tanda-tanda kiamat dan kalau antum kepingin masalah ini yang panjang lebar ada buku yang paling bagus. Banyak yang buku ini, termasuk Ibnu Katsir juga punya di dalam kitabnya Al Bidayah wa Nihayah atau juga dalam kitabnya Al Nihayah filipitan wal Malahim juga tidak ada terjemahannya huruf hara dari kiamat. Tapi di antara kitab yang bagus adalah Exit yang ditulis oleh Dr. Yusuf al wazir Habibullah Ta'ala itu bagus sekali kajian beliau sistematis diurut dengan urutan yang baik dan hasilnya semuanya dipilih yang kuat-kuat yang sahih kemudian di mukadimahnya ada penjelasan yang sangat bagus mukadimahnya termasuk ketika beliau berbicara tentang hadis ahad tentang suci al-ahadis al-ahad tentang hujah dari hadis ahad panjang lebar di dunia. Itu di antara buku yang paling bagus tentang tanda-tanda kiamat. Judulnya adalah Astrologus Sanah Tanda-tanda kiamat. Dan kita dulu sudah pernah mengkaji buku itu dan alhamdulillah dari awal sampai akhir di masjid Bandung. Dan pertamanya insya Allah ada. Kemudian berikutnya poin yang nomor 111 قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نصدق كائنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإسماع الأمة Berkata Imam Tahawi, semoga Allah merahmatinya, kami tidak mempercayai tukang ramal dan dukun dan tidak pula siapa saja yang mengaku sesuatu yang menyelidiki Al-Quran as dan hikmahnya umat. Ini juga pembahasan yang sangat penting. Setelah kemarin kita berbicara tentang keramatnya, keramatnya para wali, maka sekarang beliau ingin membedakan antara keramat dengan sihir, antara keramat dengan tukang ramal antara keramat dengan ilmu-ilmu kebisanan antara walinya Allah dan walinya setan. Kalau kemarin dia berbicara tentang walinya Allah, sekarang beliau berbicara tentang walinya setan. Di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah para ulama membagi sihir ada dua macam. Yang pertama-tama sih sihirun hakiki sihir yang sebenarnya. Memang benar-benar ada sihir itu. Orang yang melakukan amalan-amalan tertentu yang menjadikan orang lain bisa sakit. Seperti kalau di kita sekarang ini seperti santet, tiba-tiba ada orang sakit. Kan ada ini kan nyata. Sehingga memang ada nyata. Tapi kita nggak boleh takut menjadikan orang sakit, menjadikan orang itu berubah akalnya gila, bahkan bisa membunuh orang. Dan ini adalah amalul syaitani, perbuatannya setan. Namun ada lagi sihir tahyili. sihir tahyili. Sihir tapi dia tidak ada kenyataannya hanya menipu orang saja sihir tidak ada kenyataannya hanya menipu orang saja seperti apa sihir takdir ini seperti yang dilakukan oleh tukang sulap tukang sulap yang dia itu masukkan orang dari tempat lalu orang itu sebenarnya setelah itu kembali lagi kepalanya. Ini saya tidak disembelih, cuma menghayalkan kepada orang yang terlihat seakan-akan menyembelih karena kepandaian dia, kecepatan tangannya. Atau misalnya dia makan makan lampu, makan lampu, mau beli nasi tidak punya makan lampu. Nah itu sihir pasti ini orang saja dimakan mantunya kemudian atau juga mungkin dia masuk dalam api tapi tak terbakar atau dia disiram dengan air keras dan yang lain-lainnya macam-macam sekali ya atau juga bahkan yang paling hebat saat ini di dunia David Copperfield kenal langsung dengan David Copperfield tubuh monas dihilangkan Saksiakan apa yang semua Untuk yang hilang Ternyata muncul lagi Itu sihir yang luar biasa itu Tapi ini nipu mata Kecepatan anak ini semuanya adalah dilarang dan ini semuanya adalah ikhwan dan Islam datang untuk memberantasnya mengenai sihir tak ini difirmankan oleh Allah di dalam surah Qaha ayat 66 ini adalah sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun yang membuang tali-tali yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan seakan kata itu menjadi ular yang bergerak. Padahal palsu itu. Ketika Nabi Musa dengan tongkat menjadi ular-ular betulan dimakan semuanya. Karena itu adalah ular-ular yang palsu. Bagaimana kalau kita menonton untuk hiburan? Oh tidak, ini sesuatu yang haram bukan untuk ditonton sebagai hiburan. Ya, haram. Tidak ditonton untuk hiburan. Justru kita harus mengingkarinya. Bahkan ini adalah kedirikan, diingkari. Dan sekarang juga di Indonesia banyak. Dan yang model-model ini, ini pengikutnya banyak, penggemarnya banyak. Terpas, dibelindir, tahu-tahu jadi uang. ya? kan? Itu kan khayalan saja, karena kekuatan maknanya dia tidak jalannya. Bagaimana jalan. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Di situ ada kata-kata kahin, ada kata-kata aroh. Kahin dan aroh. Sebagian ulama mengatakan maknanya sama, sama-sama utang namanya, sama-sama utang jenisnya, sama-sama dukunnya kain dan arok. Sebagian ulama nanti membagi bisa sama, bisa mempunyai definisi masing-masing. Kahin oleh sebagian ulama diartikan alladhi yadda'i ilmal ghaib bisabati ini ma'al syaitan. Kain dia mengaku mengetahui ilmu ghaib karena memang dibantu oleh setan dibantu oleh setan jadi setan itu mencuri kebenaran di langit dulu sebelum Nabi Muhammad berada mereka demikian bebas setelah kelahiran Nabi Muhammad mereka tidak sebebas itu karena ada uh, syihabun nafik meteor-meteor yang melempari mereka ketika mencuri pendengaran di langit jadi jin itu saling bertumpuk-tumpuk sampai ke langit untuk mencuri pendengaran di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Ada kalanya mereka berhasil mencuri pendengaran, ada kalanya mereka terlempar oleh meteor itu. Yang berhasil mencuri pendengaran menyampaikan kepada dukun itu yang dia bermualah bermualah dengannya. Namun demikian dukun itu benarnya cuma satu, bohongnya 99. Dan anehnya bohong yang ke-99 lupakan. Benar yang satu pegang. Itu aneh Kalau Allah, apa itu Alladhi yadda'ilah ilmu al-ghaib Lakin laisa biwati sotik syaitan Jadi orang yang mengaku mengetahui yang ghaib Tapi tanpa perantara <coughs> Yang ramal-ramalan dan ya, itu aja. Kalau mau muamalah dengan setan, dengan jin kalau akal nggak muamalah dengan jin, nggak muamalah dengan setan. Cuma dia beramal-beramal saja. Perhitungan seperti ini pakai macam-macam. Dan dua-duanya adalah sama-sama dilarang dalam Islam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim. Man atara harapan fasakalahu an syai'in lam tuqbalahu lahu salatu arba'ina yawman pada siapa yang datang kepada tukang ramal dan dia menanyakan sesuatu tidak diterima sholatnya 40 hari. Tanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan dan dakahu fakat katoroh bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang datang kepada tentang amal dan mempercayainya berarti dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang saja hanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari kalau percaya berarti dia kafir kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian di dalam riwayat yang lainnya dikumpulkan dua riwayat sekaligus di dalam asunan man ataka minan awaraman fakat jafahu bima pun fakat kafaro bima unzila ala Muhammad SAW Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya berarti dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW Rasulullah pernah ditanya tentang dukun kata beliau itu bisa mereka tidak bisa apa-apa tak tuhum jangan kamu datang kepada mereka Ikhwan wa akhwati rahimahullah orang yang biasa datang ke dokter bukan amal itu jiwanya tak tenang di antara faedah tauhid itu jiwa kita tenang tentram damai utuh tidak terpecah-pecah kepada Allah saja fokus kalau dokter bukan amal berarti kita terpecah-pecah ya. Sudah biasa datang kalau nggak datang itu nggak enak. Sampai ada masalah terkecil sekalipun kalau nggak datang rasanya nggak enak. Yang punya seorang kenalan keluarganya bisa karena datang terpukul atau mukul apa Sehingga kalau ada masalah, sekecil apapun masalah itu kalau nggak datang rasanya nggak mantap, nggak yakin. Ini masih lirik, apa pecah-pecah. Hatinya benar-benar eh, hancur lebur. Kalau head kutub. Apalagi yang paling parah dia dalam jalan kepada seorang dukun, orang pintar, orang ahli pak yai, siapa saja namanya, yang jelas dia adalah dukun, karena pakainya adalah pakai perdukunan. setiap datang sekarang fanatik, subhanallah dukunnya mati. Bingung nggak ada orang ini? Ya, saya pernah ketemu orang itu, yang datang fanatik pada dukunnya. Dukunnya mati, minumnya bukan main. Ini mencari pengganti di apa pengganti ini apa? Seakan-akan yang mati adalah Tuhannya. Kalau Allah itu al hayy yang la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian juga orang yang datang ke dukun itu ya akali dibohongi. Karena tujuannya dukun bukan ramal mencari apa? Mencari apa? Ya mencari uang. Secara akal saja, logika, kalau memang dia orang sakti, dia tentu orang paling kaya di tempat bumi. Logikanya kan gitu. Ternyata dia memang mencari uang dari situ, berarti dia nggak sakti. Enggak, dia itu bisanya kalau orang lain. Kalau jadi nggak bisa, wah itu kan apalagi yang gantung hatinya. Tapi bisa mendapatkan ilmu itu di masyarakat. Sudah, yang saja selesai. Bahkan biasanya para dukun, para tukang amal, orang pintar dan semisalnya, siapapun dia, yang penting amalannya adalah dukun, dia adalah dukun. Itu untuk melariskan dirinya, membuat orang percaya pada dirinya, itu akan mereka mengeluarkan modal dulu. Keluar modal. Bagaimana caranya? Dia nyewa orang dari dua kota, sekaligus ya bis. Orang dari luar kota disuruh datang ke dia. Yang dia ya. yang mewah bisnya dia, transportnya ditanggung, dapat biaya akomodasi lagi, mentah Semuanya datang ke dia satu bis. Wah. Besok datang lagi dua bis. Ini modal dulu deh. Pakai modal langsung. Masuk pun tidak pakai modal, tidak langsung. <laughs> Datang. Sehingga masyarakat wah ini orang top ini ya. Yang kata ini bisa bisa Dari rumah kota lagi. Nah akhirnya modalnya kembali. Ya, modal kembali lagi itu biasa ya. Ya ada permainan saja ya. Untuk mengalirkan cadangan. Walau yusrifus sahiru itu asal Tukang sihir tidak untung Sampai kapanpun Kemudian ada lagi at Ilmu Nujum ilmu nujum ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ilmu nujum yang boleh yaitu kita melihat bintang-bintang untuk menentukan tanggalan atau untuk melihat arah dan semisalnya. Oh tanah barat, oh tanah timur dari bintang untuk bisa. Atau juga menentukan waktu sholat, melihat matahari, melihat yang lainnya itu boleh. Yang tidak boleh adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan yang tujuannya untuk melihat kejadian salam Jadi ilmu itu bintang. Dan sekarang ini ada ya, bintang macam-macam. sosial itu eh, Capricornus, Taurus dan yang lain-lainnya. Biasanya kalau hari Ahad di koran-koran ada bintangnya hari ini apa, minggu ini apa. Ini termasuk kalau kita baca ada tidak diterima korannya 40 mulai. sama dengan kita tanya ke dukun kalau percaya ukur bagaimana kalau kita kita mana? oh tidak boleh ini masalah tauhid masalah kita bukan untuk kita. Jadi diingkari karena mungkin maunya kita kita, tapi ternyata kok cocoknya akan cocok cocoknya satu dan cocoknya sembilan puluh sembilan karena itu alangkah baiknya kalau tingkat desa disebutkan ya ekonomi bulan ini serap dagangan bakal bangkrut asmaranya putus semuanya ya ini apa darahnya lagi kalau tauhid tidak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada ramalan-ramalan Kemudian juga teman bahwa Muwatir Allah di dalam Al-Quran itu Allah membagi bintang mempunyai tiga fungsi. Fungsi yang pertama untuk hiasan langit dunia, fungsinya bintang yang pertama. Fungsi yang kedua yang lijayatin untuk melempar setan yang mencuri pendengaran. Yang ketiga alamat untuk tanda-tanda, tanda arah, mana barat, mana timur, dan yang lainnya bukan untuk ramalan-ramalan. Kemudian kata beliau, wala man yadai syai'an yukhaliful kita wa sunnah. Dan kami juga tidak percaya kepada siapapun yang mengklaim sesuatu yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah dan menyalahi ijma'nya umat. Jadi tetap ukurannya adalah Quran, sunnah, pemahaman salah soleh. Siapapun menjalani itu ditolak. Siapapun yang berjalan dengan itu diterima. Inilah sikap yang sportif sebagaimana diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, "Kullu minna yuqadu wa yuqrab illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masing-masing kita bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mungkin ini dulu. Ikhwan wa rahimahullah yang kita tentang akidah Wahabiyah berarti kita kurang satu kali bertemu dari ini depan yaitu tahun depan tahun depannya jadi anda ikut satu tahun tahun depan itu akan terakhir poin 102 sampai poin 105 dan setelah kita khatam kitab ini nanti Allah kita kasih lagi kitab yang baru khusus bahas maupun iman akan beriman kalau antum mau patokan kitabnya kitabnya itu patokannya kitab Syaikhul syarat khusus iman prinsip-prinsip dasar keimanan itu patokannya namun diperluas lagi dengan yang lainnya karena penjelasan tentang rukun iman kepada Allah saja itu insya Allah sangat panjang lebar. Wabah a'lam bishawab. Sampai itu dulu. Kalau yang mau ditanyakan, Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang tidak boleh dilewati di depannya itu adalah orang yang sholat sendiri, munfarid atau imam. Kalau makmum tidak apa-apa, karena sutrotul imam, sutrotul makmum, pembatasnya imam, itulah pembatasnya makmum. Tidak apa-apa, ya. ini sudah ada hari-hari tertentu. Yang salah satu pendapatnya bahwa orang yang terpilih bisa melihat Rasul di alam nyata dan lain-lain. Kadang suka mengajak debat apa yang baiknya adalah lakukan jazakallah khairan. Iya. Mengenai Rasulullah SAW bisa dilihat di alam nyata yang dalam keadaan terjaga, yang kodokan. Ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang jelas dalil tidak ada dari salah satu soalnya tidak ada. Karena seandainya bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan perjalanan yang kotor, tentu yang paling berhak untuk ketemu Rasulullah siapa? Ya, ya para sahabat yang sebelumnya kenal beliau, akal kenal beliau, dan para sahabat adalah para wali Allah yang paling utama. Tapi tidak ada dari sahabat, dari tabi'un, tapi tidak ada itu orang-orang belakang membuang aja. Itu halusinasi. Hayalan-hayalan seperti itu. Kalau lewat mimpi memang bisa. Ketemu Rasulullah katanya bisa. Bahkan beliau mengatakan kalau ketemu dalam keadaan dalam mimpi dan sesuai dengan sifat-sifat beliau itu adalah beliau yang sebenarnya karena siapa tidak bisa menjelma seperti beliau dalam bentuk aslinya. Kemudian bagaimana kalau suka mengajar? debat? Buat itu ada dua macam, ada yang terbukti, ada yang tercela. Kalau debat dalam arti al adalah bila ahsan. Debat dengan cara terbaik untuk mencari kebenaran, pakai dalil, pakai akhlak. Dengan catatan kalau tidak tampak kebenaran, maka diikuti kebenaran itu. Tidak apa-apa Tapi kalau debat hanya untuk menang saja, bantah bantah saja, ya cuma tidak ada faedahnya. Membuat hati, membuat hati keras, banyak faedahnya. Tidak usah berdebat. Jelaskan mau nerima alhamdulillah, nggak mau nerima ya sudah selesai. Apalagi khawatirnya nanti dia akan menyebarkan subhat-subhatnya. Kita malah takut dengan akidah kita bahaya sekali. Ya, silakan kalau yang lainnya, Thank you. penampakan Bunda Maria bahkan patungnya Bunda Maria itu nanti secara kemudian tamaran apa namanya pengobatan mukjizat ilahi itu banyak dilakukan oleh orang-orang Nasrani sekarang mengenai patungnya Bunda Maria saja versinya macam-macam kalau Indonesia Bunda Maria versi Indonesia wajahnya seperti Indonesia Indonesia kalau Bunda Maria Eropa wajahnya ke Eropa Eropa ini yang betul yang mana? Berarti yang mana itu? Kemudian ketika patungnya naik darah, ya tadi kan jamin itu. Kan bisa juga ya, nanti darah dikeluarkan. Apa dia kelihatan betul di tiba namun begitu. Seandainya pun benar-benar kelihatan dia naik darah, yaitu yang naik adalah setan untuk mencipta orang. Karena patung itu ada setannya, Bagaimana zaman Nabi dulu ketika sahabat Khalid bin Walid diperintahkan menghancurkan patungnya Uzza, patungnya Uzza, di sana ada seorang perempuan yang memburaikan rambutnya, menguraikan rambutnya. Itu adalah Uzza, tidak ada setan untuk mencegah manusia, menguji manusia. Pengobatan-pengobatan <clears throat> ilahi itu tidak lepas dari keadaan itu dari eh, itu apa bahasa ya cumbi ada cumbinya nah, apa bahasa Indonesia cumbi apa sama bahasa Indonesia cumbi jadi orang yang memang dia diatur sebelumnya untuk orang itu sakit lalu pura-pura sembuh datang lumpuh tiba-tiba pulang bisa bisa jalan dengan mukjizat Tuhan bohong semua dalam perkara nah nggak masuk akal kalau sekali ya jadi tidak perlu dipercaya dan kita memang tidak boleh percaya apalagi yang katakan orang orang Nasrani yang katakan tidak boleh hadir Tonton, kalau ada yang lainnya silakan Tonton Waalaikumsalam Saya Hipnotisnya seperti apa? Ya, jadi ditidurkan lalu diobati ya dengan pernapasan gitu ya, atau dengan daya pikir yang kuat. Itu juga kata bukti secara medis itu? Tidak ada itu. Itu kan juga tergantung keyakinannya orang yang diobati. Lebihkan dalam kepada sugesti saja. Sugesti saja. Karena begini ya, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kalau kita belajar kitab tauhid, di sana akan disebutkan nanti tentang sabar. Sabar itu ada sabar yang syar'i, ada sabar yang tidak syar'i. Dalam hal pengobatan, ada sebab yang syar'i yang dibolehkan seperti apa rukyah syariah pakai rupiah yang syariah yang syari boleh atau berobat dengan sesuatu yang kelihatan berapa ke itu syari minum obat atau pakai remason itu syari sebab yang syari kalau sebab yang tidak syari ya tidak tadi dengan cara hipnotis dukun dan semisalnya itu sebab sudah tidak syariah kelemahan yang syar'i saja kita tidak boleh meyakini sebab itu sendiri-sendiri, tapi tetap yang ngatur adalah Allah. Sebab itu tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah. Itu adalah sebab yang tidak syar'i. Sama dengan orang memakai sekarang banyak orang pakai kalung ya, pakai kalung dari saya tas berputih putih dari batu kiok atau apa itu itu banyak sekali orang-orang itu. Katanya untuk menurunkan apa? Hipertensi, Kotor kolesterol, macam-macam. Nah itu sebab yang tidak syar'i. Itu lebih cenderung kepada jimat. Yang waktu Rasulullah dulu pernah melihat sahabat memakai gelang dari kuningan, lalu oleh itu disuruh melepas. Sama dengan itu, tidak syar'i. Dan itu lebih cenderung kepada kepada sugesti kalau kamu yang pakai, dia ya berhasil karena kamu meyakininya. Kalau yang percaya tidak ada hasilnya karena saya tidak percaya. Tapi dapat kalau obatnya dokter, percaya harusnya ada hasilnya dan bukan sugesti. Ya, mantap malah yang ya. lainnya. Betul, salam warahmatullahi Iya. Bagaimana dengan sumpah ya? Sumpah Al-Quran. Al-Quran ditaruh di atas kepalanya, atau diletakkan di Al-Quran. Itu tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Sumpah aja cukup menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah. Itu nggak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Apa? Para ahli kubur mulai zaman Nabi Adam sampai akhir hari kiamat Ustaz. Apakah dapat melihat kejadian seluruh kejadian di dunia waktu saat itu sampai hari kiamat ataukah hanya mengalami siksa atau kubur saja? Jadi orang yang dari kuburannya, apakah tahu keadaan dunia atau tidak? Kalau kita membaca kitab Al-Tahruh Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala, kitab Tahruh ya, Ibn Al-Qayyim, itu beliau berbicara pandangan sama masalah Kalau menurut beliau di situ bisa. Orang mati itu tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa berbuat, tapi tidak tahu apa-apa. Nahnu kaumun mal, wala naklam, wahum kaumun yaklamun wala yakmalun. Bahkan menurut beliau di kitab itu, orang mati tahu keadaan keluarganya, kalau keadaannya keluarga itu baik, mereka senang. Kalau keadaan keluarganya tidak baik, mereka itu juga bersedih. Dan dia membawakan dari alasan banyak kerja seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan tidak, selesai. Mereka di alam barzah putus selesai total. Ya, itu. Tapi kalau saya sendiri, kalau baca di kitab itu kok, ini itulah yang, yang sebenarnya. Jadi orang dipukul sama dengan orang tidurnya ini Maka tetangganya. Kalau tetangganya baik ya senang, tetangganya tidak baik ya tidak tenang. Iya seperti itu. Itu kan pertengahan antara akhirat dengan dunia. Tidak dunia 100%, enggak akhirat 100%, tengah-tengah. Alam barzah yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Nah itulah pendapat seperti itu. Ya nanti ada kalau kita sudah masuk alam kubur kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya kita cukup itu dulu. Allah Nabi Sallallahu Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan ceremony of holy